dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk-tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk-tunggal ada di mana, Wira? Tuk-tunggal berada di dalam kampus. Eh, penyidik semua. Penyidik keluar ria penuh canda, serta cinta kasih yang penuh liku liku kehidupan dari dua insan manusia. Ulan dari bawah lari Mak Rompang. Hah, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. memohon supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Kau oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, oh, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas ini. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Mm -mm. Kok udah loyo begitu ya? Andi, ah, Andi. Halo pengantin baru.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 Naskah karya Asmadi Syafar Di seri yang ke-6 ini didukung oleh Naryo sebagai Kisabrang Dibantu oleh Eri, Yudi, dan Riki Pembawa cerita Neni Sumardi Teknik dan montase Indra Mahendra Dengan sutradara Deni Denhas Pada kisah yang lalu diceritakan Kisabrang membutuhkan sebuah senjata pusaka untuk menghadapi Gandini dan pasukan Tegal Sari. Bila memang Gandini bersama pasukannya berniat menyerang Mentilin, Kisabrang menyuruh tukang pukulnya yang bernama Ulung untuk mencari senjata pusaka yang ampuh. Ulung mencari ke tempat judi yang dikelolanya. Di sana, dia mendapatkan seorang laki-laki pengembara yang sedang kalah berjudi. Laki-laki itu mau menggadaikan keris pusakanya untuk menebus kekalahan itu. Laki-laki yang bernama Diku itu dibawa Ulung menghadap Kisabrang. Akhirnya, Kisaban tahu bahwa Diku sedang mengembara mencari kapak perunggu yang dia ketahui adalah sebuah kapak yang sangat sakti. Sehingga Kisaban berniat untuk memiliki kapak itu. Dia memberikan uang muka yang cukup banyak pada Diku, asal kapak perunggu itu bisa dimilikinya. Laki-laki bernama Diku itu berjanji bahwa satu bulan lagi akan diserahkannya kapak perunggu kepada Kisabrang. Apalagi yang kau butuhkan, Diku? Hari sudah malam, Kilura. Hari memang sudah mulai malam. Kalau saya kembali ke tempat judi, uang ini pasti saya habiskan. Ah, aku kan sudah bilang padamu tadi bahwa uang yang aku berikan itu jangan kau pergunakan untuk berjudi. Iya, Kilura. Uh, jadi aku mohon, apakah boleh aku bermalam di sini supaya aku tidak tidur di rumah judi itu? Oh, itu maksudmu. Kalau begitu kau tidur saja di rumahku ini. Di belakang sana, di dekat kandang kuda ada kamar untukmu. Terima kasih, Kilura. Wah, sialan. Dia sudah dapat uang yang sangat banyak, diberi kamar untuk tidur. Hah, sedangkan aku belum pernah mendapat perlakuan seperti ini dari Kisabrang. Padahal aku ini kan tukang pukul Kisabrang. Ulung, antarkan dia ke belakang sana. Iya, iya Kilura. Ke sana, kau bodoh. Bodoh? Kenapa aku? nanti aku katakan. Nah, inilah kamar Kisanak. Oh, iya. Terima kasih. Semoga Kisanak bisa tidur nyenyak malam ini. Uh, iya, uh, uh, tunggu dulu. Ada apa lagi? Tadi Kisanak bilang bahwa aku ini bodoh. Kenapa Kisanak bilang begitu? Tentu saja Kisanak bodoh. Karena Kisanak tidak berani menebus kekalahan Kisanak di tempat judiku. Sehingga Kisanak memilih untuk tidur di kamar ini pada malam begini. Huh. Aku rasa aku sudah beruntung hari ini. Uang yang diberikan Kilurah kepadaku sudah lebih dari kekalahan yang aku alami di tempat judi Kisanak. Huh. Karena langkah lebih baiknya, kalau uang itu Kisanak pergunakan untuk menebus kekalahan tadi siang. Sehingga uang Kisanak akan bertambah banyak lagi. Oh, bagaimana ya? Apakah aku kembali saja ke rumah judi itu? Tapi kalau Kilurah datang nanti kemari melihat aku, lalu dia lihat aku tidak ada. Ah, aku akan celaka. Ah, jangan dipikir lagi. Ayo. Uh, sebaiknya aku di sini saja. Aku ingin tidur. Pasti kau takut kalah lagi ya kan? Atau Kisanak sedang memikirkan bagaimana mendapatkan kapak perunggu itu? Hmm? Tidak. Aku hanya istirahat yang banyak untuk bisa menempuh perjalanan yang jauh ke tempat kapak perunggu itu. Ah, kalau hanya menempuh perjalanan jauh, tidak usah Kisanak mengumpulkan tenaga banyak. Dalam perjalanan pun Kisanak bisa tidur di bawah pohon atau di atas batu. Bila Kisanak lelah, aku kan sendiri Kisanak. Jadi aku harus istirahat banyak, kecuali bila aku ada kawan. Oh, kalau Kisanak butuh bantuan, aku bersedia menemani Kisanak mencari kapak perunggu itu. Betul? Betul. Baik. Besok pagi Kisanak temani aku mencari kapak perunggu itu. Akan aku temani. Asal aku tahu kemana tujuan kita besok pagi. Kita pergi ke hutan Gumbak. Hmm, hutan Gumbak. Kalau tidak salah, menurut cerita orang-orang tua, hutan Gumbak itu angker. Iya, memang angker. Tapi tidak usah takut. Aku sudah biasa menghadapi tempat-tempat yang angker. Baik. Di mana kapak perunggu itu adanya? Di dalam kuburan tua. Apakah di dalam kuburan itu ada mayatnya? Ada. Mayat itu sudah berumur ratusan tahun. Sedangkan kapak perunggu itu kini tertancap di dada mayat di dalam kuburan itu. Oh, begitu. Dari mana Kisanak tahu kalau di sana kapak perunggu itu berada? <laughs> aku kan sudah bilang bahwa aku tahu dari mimpi. Aku bermimpi didatangi oleh seorang perempuan tua. Bahkan perempuan tua itu adalah mayat di dalam kuburan itu. Dia minta supaya kapak perunggu itu dicabut dari dadanya sehingga dia akan merasa tentram di alam sana. Lalu dia ceritakan kepadaku kehebatan kapak perunggu itu. Sehingga aku berminat untuk mendapatkan kapak itu dan sekaligus menolong penderitaan mayat perempuan tua itu. Apakah dia menyebutkan namanya pada Kisana? Iya, namanya cukup seram. Seram? Apakah ada namanya yang seram? Iya, ada. Perempuan itu bernama Mak Rompang. Sampai bertemu besok pagi. Eh, nak tidak jadi berjudi malam ini. Aku mau tidur. Aku berharap di dalam tidurku nanti aku bermimpi lagi dengan Mak Rompang sehingga kau bisa bertanya kepada dia jalan menuju hutan Gumbak. Ah, kalau cuma ke hutan Gumbak, aku tahu jalannya. Oh, betulkah? Betul. <laughs> Bagus kalau begitu. Nah, apa lagi Tidak ada yang harus nak pikirkan malam ini kan? Iya. Nah, mari kita bermain judi lagi di tempatku kita bergembira malam ini. Uh, tetapi... Begini, kalau Kisanak takut kalah, Kisanak bawa saja uang itu separoh. Yang separohnya lagi, Kisanak tinggalkan di sini. Sehingga kalau Kisanak kalah, maka uang Kisanak tidak habis. Uh, tetapi... Ayo, ayolah Kisanak. Uh, Kisanak pasti untung kalau main lagi malam ini. Aku yakin keberuntungan Kisanak ada malam ini. Oh, betulkah itu? Buktinya, dengan mudah Kisanak mendapat uang yang banyak dari Kilura. Bukankah itu keberuntungan? Iya. Yeah. Baik, ayolah. Nah, kalau begitu, tinggalkan separuh uang kisanak di kamar ini. Iya.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 yang memakai ikat kepala buah abu itu. Oh iya. seret dia keluar. Lalu? Kau habisi dia. Kenapa dia Kang Bikin ribut dia di sini? Tidak. Hanya dia sudah banyak menang sejak tadi. Uang penjudi-penjudi yang lain sudah habis di keruknya. Siapa dia sebenarnya Kang Ulung? Dia itu pengembara. Dia ingin mencari senjata pusaka yang sangat mahal harganya. Bahkan dia membawa uang yang banyak. Lalu kita rampok uangnya. Oh, beres Kang. Dan setelah itu, kau temani aku mencari senjata pusaka itu. Apakah Kang Ulung tahu tempat senjata pusaka itu? Tahu. Beres Kang, beres. Tapi bagaimana cara menghabisinya Kang? Kau cari saja persoalan dengan dia. Bisa kan? Oh, bisa Kang, bisa. Hmm. Kerjakan sekarang. Iya Kang. berhasil menyeret iku ke semak-semak itu. Dasar dia tukang pukulku yang hebat. Kasang mulai menghajar mangsanya. Eh, tunggu dulu. Uh, kisanak siapa? Jangan banyak tanya kamu. Iya. Iya. suara lagi. Mungkin lawannya sudah mati. Coba aku lihat ke sana. Bagaimana Kasal? <laughs> Beres, Kang? Siapa kau? <laughs> aku. Kau, kau rupanya. Apa kau pikir semudah itu kau mencari untung di tempatku ini, ha? Setelah kau mati, maka aku akan mendapatkan kapak burungku itu. Kau, kau, kau tidak akan bisa uh, tidak akan bisa mendapatkan kapak perunggu itu. Uh, uh, percayalah. Uh, uh, uh. <laughs> aku pasti mendapatkannya ke sana. Eh, Diku, kau dengar? Aku pasti mendapatkannya. Dia sudah mati, Kang. Bagus. Besok pagi kau jemput aku ke rumahku. Lalu kita sama-sama mengambil senjata pusaka itu. Beres, Kang. Nah, ini untukmu.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 Sebentar lagi uang diku di kamar itu akan jadi milikku. Hmm, sialan, kuda kisah berang itu merikik terus. Seolah-olah dia tahu kalau aku akan mengambil uang di dalam kamar itu. Eh, diam kau. Sepertinya kau tidak kenal aku. Dasar binatang. Kalau tidak salah, di bawah tikar ini uang itu disembunyikan. Hop, hop, hop ini. Paksa aku pungut satu persatu. Ah, oh banyak uangku. Niko, ah, wah celaka, kisah perang datang. Niko, ah, uh, uh, dia tidak ada kilora. Ah, kau ulung? Iya ki. Ah, kau, pantas kudaku meringkik terus. Heh. Apa yang kerjakan di dalam kamar ini ya? Uh, memeriksa orang itu, Kilura. Takut-takut kalau dia pergi berjudi lagi. Uh, ada dia? Tidak ada, Kilura. Uh, pasti dia pergi lagi berjudi. Saya rasa juga begitu, Kilura. Ya sudah, biarlah dia bersenang-senang. Asal dia bisa mencari kapak perunggu itu. Iya, Ki. Tapi kau perlu mengawasinya, ulo. Maksud Kilura? Kalau dia bawa lari kapak perunggu itu, Habisi saja dia ya. Wah, kalau soal itu beres, Ki. Bukankah selama ini yang saya kerjakan juga begitu? Iya, aku tahu. Kita sudah masuk ke dalam hutan gumbak Kasang. Iya, Kang Ulung. Nah, sekarang kita kemana, Kang? Kita cari kuburan tua itu. Iya. Rasanya bukan kemari jalannya Kang Ulung. Kemari. Bukan, Kang. Kau tahu? Kalau menurut cerita kakekku, bukan kemari jalannya, Kang. Kakekmu pernah menemui kuburan tua itu? Pernah, Kang. Katanya kita harus melalui sungai kecil lebih dulu. Nah, di seberang sungai itu terdapat kuburan yang kita cari. Hmm, begitu. Sungai kecil. Iya. Sebelah mana ya? Di sebelah sana, Kang. Oh, iya ya. Tadi kita mendengar air sungai mengalir di sebelah sana. Ayo, kita balik ke sana. Iya. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Mm -mm. Kok udah loyo begitu ya? Andi, ah, Andi. Halo pengantin baru.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 Unung dan Kasang kembali berbalik arah ke tempat semula. Sementara hutan yang mereka masuki itu masih terasa angker suasananya. Setiap saat mereka bisa menemui bahaya. Namun keduanya tidak peduli. Yang penting bagi mereka adalah mendapatkan kapak perunggu. berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.